curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Wah. <laughs> Di anak kelanjutan dari kasus kematian seorang artis bernama Kadal Risman. <laughs> Kadal Risman gue ya. <laughs> ya penyanyi behawan Jan. Yes, ke ternyata usut punya usut ya saudara-saudara. ke simpanin dulu terekspos di media cetak, media elektronik utama media apa baik. Ke bawa kematian Kadal Risman ke anu apa ya Jumlah suntikane nang awak kowe ora kur slawe, tapi 6 likur. <laughs> Dadi sing siji kowe anu suntikan spesial. jarumnya jarum dom gede lah. <laughs> tapi sudahlah, ki anu kasus nang kana iku ya. Nang Curanmor beda maning. kan arti jenengane Kadal Risman meh bayar mati gara-gara kecelakaan lalu lintas. Kaya ngapa? Tidak baik. <laughs> Kenapa anu ya? Astagfirullahaladzim. Tar, dokter, wong dokter kok pas angin, Kok ini pas angin bisa ora mubeng diganti sing anyar. Pasang asap apa piye? Malah dibong-bongna kayak kaya wis damone. Malah oh, dokter sarap pantas. pantes. Kerja ya sembarangan kok ngomong orang dokter kowe. Pas suster kowe, bok. Pas suster kowe, bok. Kayak kipas angin ki warisan Kang Ramane Nyong ki. atus tahun Ramane Nyong diurit, ki bandane tinggalannya ku kipas angin tok. Jadi sebisa mungkin nyong jaga Nyong. Aja ngasih pasangan ke orang mubang, kutu mubang. Kayak apa carane? Bisa orang mempan karo listrik, orang mempan karo setrum, tek jamu nanyong, kon mukar bae nek. Oh kayak gue ya. tunggal-tunggalan tek pantesan, pantesan. Ya wis, ketok enang ruangan UGD e, anak pasien anyar sampe bek kecelakaan. Kira-kira nang rika harus langsung ditangani apa dicor, apa men, kon mati sanggape men. Eh, kalau bene mandeg jatuh ya, matar suster. Wong anak pasien lagi luka parah, anak pasien lagi gawat darurat ya segera ditangani, segera ditangani, apa? Segera ditangani. Oh, ditangani gue ya. Orang ini orang ya. Ditangani. Ayo cepetan. Duh, anu menusa apa apa pribege? Lah ya manusa, ya wong sing beloro tangane loro matane loro. Kedering Dedel duel kan dasar ke pribadi Ya lo dokter wong jenengane bebek kecelakaan ya apa bae bisa terjadi lah sing metu odole lah sing metu plonrone lah. Ki gegar otak ya. Harus segera dibawa ke rumah sakit Amerika Serikat ke. Ki dokter siapa banget jenengane tes bahasa Indonesia. Kira bisa ditambah nih ki. Ki kudu digawa maring rumah sakit Amerika. ya bang, esok, Dok. Esok, ang dali kuburan di keduk di shitbox. Sige! Pasti tumbak na bulan, ge. Tumbak na sepur. Yan, tumbak na to rapur, ya. Tumbak ang bulan, sige, priwe. ngelangin, nasgara, priwe. Wah, <laughs> temenan ke pasiennya langsung digelunduna maring rumah sakit Amerika Serikat Kang <laughs> gara-garane ana gegar otak kalingane dokter Indonesia ora bisa nangani akhirnya pasien kadal Risman digawa mabur maring rumah sakit Amerika nang ketemu karo dokter Amerika tiliki kayang apa <laughs> Wah, gue dokter Amerika Rika aja pak. ya nana pak. Wah, ternyata dokter Amerika sikilip pada dua loro ya. Cek, jamu? tak bisa ngarek dokter Amerika bisa sih sikil pak? di sikilnya telu. Wis sana kalian, yuk, langsung diperiksa pak. pasiennya ke, lebok maring ruang operasi yo. Ketan, kira rong menit maning pasiennya mati ki nggak orang segera ditulungi. Iya. mau hasil pemeriksaan sementara lagi nang Indonesia gegar otak ya ya gegar otak dok oh kayak gue ya jajal sih kita tilikane tek cek apa utak tak bisa tinggu apa ora kayak wong nah, kira-kira ora bisa tinggu berarti ya priwe ya Pat ganti otakmu baik, belum berak? Gua cok ae mau aneh dok lah, ini bener. Wah, pat <laughs> butuh otak ya. <laughs> ya wes, jajal tak periksane nanyong. Lho lho, gue lakai sangat ramen dok, yang beriksa utak aja gawe kopi Rika. Lah Amerika tidak dilawan ora Hahaha, Macam Amerika alate kaya gini serba canggih. Alat singgung meriksa utak, gue wis kaya alat menggawe gawe kopi. Nah, tapi lho, ini ke aduh ke wah ke priwe kek, dokter Indonesia ke karep karpe ke ah orang beres kek, mau mesti udah meriksa kek, ke Tengok orang utak kek, ndi sih? Ano lho. Masya Allah masa ngene nyong lemboni ke. Ndase wis tak dadal duel ki, odole penemtu kabeh. Patake ya wis tak bongkari ya, nyong. Ki ning orang ana utek kek kepriwe ki. Tapi lho lho lho, dia neng jero ndas anak tulisan tulisan apa gue cukup jajan, cukup dibaca aja. oh iya, iya anak tulisannya dok Jangan buka apa aja? buka apa buka dibaca ke tulisan apa gue tulisannya mon ini kayak gitu dok maaf anda belum beruntung. Buar ngantek, ana jangkar, slender, sekop pacul tok nak kabeh nggo golek utek nang menungsa kiye, eh. ora bakal ketemu anggar golot ini nang jero ndas. Ki masalahe eh. sebagian orang Indonesia uteknya orang nang sirah, otaknya tidak di kepala, nang dengkul. Jajal kok dengkul ditilik ki. Eh. <laughs> kaya kue ya. Dadi utek kanan ana sinandang ponggone ya. Pantesan ada alat apa dah, tugel orang ketemu bae ke. Utek nang patrak, nang dempul. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.